Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan bahasan hadis yang ke-16 dari Arba'in An-Nawawiyah itu hadis tentang larangan al-ghadab larangan marah. Selanjutnya kalau uh, eh, syarihu hafizallahu taala Wafil hadisi dalam hadis ini terdapat penjelasan sebagian dari mazaya keistimewaan agama yang agung ini, agama Islam. Agama yang melarang akhlak yang buruk diantaranya adalah larangan yang ada di hadis ini yaitu larangan marah dan marah sebagaimana eh, telah lewat adalah khoslatun finapsi adalah satu hal yang ada pada jiwa oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman Walamma sakata amusal ghadabu akhodal alwah eh, dan tatkala marahnya Musa itu telah diam maka Musa mengambil lembaran-lembaran Taurat. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya ketika seorang itu marah bisa melakukan hal yang seandainya dia dalam kondisi normal dia tidak akan melakukan. Ketika Musa kembali menemui Bani Israel, dia melihat Bani Israel menyembah patung anak sapi, maka dia marah sampai-sampai dia tidak sadar kalau sebenarnya membawa lembaran-lembaran Taurat yang berisi firman Allah kemudian dia lemparkan. Ya, setelah sadar, ya, barulah lembaran Taurat tadi dia ambil. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya ketika itu seorang itu marah, eh, marahlah yang mengendalikannya, mengendalikan dirinya. Sehingga uh, marah itulah yang menjadi fa'il. Sakata an musal ghodobu. Hmm. Eh, maka tatkala marahnya Musa eh, diam, marahnya Musa tenang. Fa'il subjek dari tenang itu adalah bukan Musa namun marahnya Musa Allah tidak mengatakan maka tatkala Musa sudah tidak lagi marah tapi tatkala marahnya telah tenang maralah yang diam dan tenang maralah yang menjadi subjek itu menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu marah ya, dia tidak menguasai dirinya banyak orang atau ketika marah dia tidak menguasai dirinya namun dirinya dikuasai dan dikendalikan oleh amarah Dan Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman dan jika mereka marah, mereka memaafkan. Dan terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya marah itu adalah bara api yang ada di hati manusia. Tidakkah engkau lihat memerahnya dua matanya, kemudian membengkaknya eh, saluran darah di lehernya saat marah? Faman ahasa ahassa bisyai'in maka siapa yang merasakan bisyai'in min dalika satu dari hal itu tanda-tanda marah falyalasaq bil ardi maka adalah dia menempelkan diri pada tanah diatkan oleh at tirmidhi dan Ahmad dalam satu hadis yang panjang. Ofisi hadis ini bahasanya marah itu memiliki pengaruh yang jelek karena marah itu membawa ke, me, menjumuskan al insana orangnya ilal ma mawarida ke dalam berbagai macam eh, permasalahan yang tidak dia maksudkan dan dia tidak inginkan. Oleh karena itu Nabi saw melarang marah dan mengingatkan bahaya marah dan Nabi mengulangi hal tersebut di banyak momen dan kesempatan. Iya. Dan realitanya demikian, gara-gara marah orang itu punya masalah baru. Hmm. punya masalah baru yang masalah baru tersebut boleh jadi tidak diinginkan dan tidak diharapkan sebenarnya. Namun timbul masalah-masalah baru ya karena mengikuti emosi. Kemudian hadis ini jadikan dalil bahasanya ucapan talak orang yang khutban yang sangat marah itu ya kok sah itu jatuh jatuh di sini artinya sah sebagaimana pendapat sejumlah ulama alasannya karena Nabi saw dalam hadis ini melarang marah maka ini menunjukkan bahasanya eh, pengaruh atau dampak marah itu tatar tabu alaihi itu akan terwujud jika karena jika apa yang diucapkan saat marah itu tidak ada dampak hukumnya lama karena hunaka samaratun tentu tidak ada ada faedah dan manfaat Nabi melarang marah sudah biarin saja diungkapkan sepuasnya dan tidak ada dampaknya. Ya, kalau ya, demikian hukumnya. Ya, namun karena orang marah itu apa yang dia ucapkan itu tetap sah, maka Nabi e, melarang untuk marah dan meluapkan marah Wafi hadal istidlal menurut eh, saat dan pendalilan semacam ini fihi nazar kurang tepat. Mayoritas ulama membagi marah itu menjadi tiga macam. Yang pertama ma ya, mayumayizu ma'ahu al-insanu ma'ani kalamihi Marah yang ma'ahu saat marah seorang itu tidak ma tidak yumayis bisa membedakan ma'ani kalamihi maksud dari perkataannya maka talak yang jatuh pada saat ini talak yang tidak talak yang terlontar dalam kondisi ini tidak sah dan itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la talak fi irlaq. Tidak ada talak itu tidak sah talak fi irlaq manakala pikiran itu bumpat kata orang Jawa. Ketika pikiran itu tertutup yang dimaksud dengan pikiran tertutup parameternya dia tidak tahu apa yang diomongkan sama sekali tidak tahu sama sekali nggak sadar seandainya direkam kemudian disetel setelah marahnya reda dia kaget-kaget tadi ngomong kayak gitu masa saya tadi ngomong kayak seperti itu seakan-akan tidak percaya kalau itu adalah omongannya pada itu asli omongannya karena memang tidak tahu sama sekali apa yang e, terlontar saat marah nah kalau marah jenis ini ini marah yang paling puncak ya, maka talak yang di eh, lafat talak yang dilontarkan dalam kondisi ini tidak sah. Kemudian talak, e, marah jenis yang kedua mayakunul mar'u mumayizan di kalamihi marah yang seorang itu masih bisa membedakan perkataannya dan mengetahui awakibihi dampak dari perkataannya ini perkataan cerai tidak tahu kalau perkataan yang diucapkan adalah perkataan cerai. Fahada yaka'u tolakuhu bila iskalin. Maka sah talaknya tanpa ragu, tanpa kebingungan. Sah karena dia tahu, dia ngomong eh, dengan kalimat dia tahu bahasanya ketika mengucapkan kalimat ini berarti dia mengucapkan kalimat perceraian. Ya, ini dinilai sebagai awal marah. Marah jenis yang kedua ini kalau tadi puncaknya marah, kalau ini awalnya marah. Kemudian yang ketiga adalah marah yang tengah-tengah. E, macam yang ketiga adalah man orang yang karena yumayizu alfadu kalamihi, dia bisa membedakan lafat perkataannya, namun dia tidak dia tidak ingat, tidak menghadirkan dampak dari dan dia tidak tahu atau tidak ingat dampak dari perkataannya. Eh, la ya'rif ma yatarattabu ala kalami minal ahkami. Dia tidak mengetahui mayat rotab dampak dari perkataannya minal akami hukum yang menjadi dampak dari perkataannya. Dia tahu ngomong e, seperti itu saat marah dia sadar kalau mengucapkan kalimat itu tapi dia tidak ingat kalau itu kalimat cerai misalnya. Dia sadar ngomong apa gitu. Tapi pada saat marah itu dia tidak ngeh kalau itu kalimat cerai. Kata orang Jawa dia tidak ngeh kalau itu kalimat cerai. Tapi dia tahu dia memang e, memang bermaksud mengucapkan kalimat itu. Jadi dia tidak ngeh kalau itu kalimat cerai. Jadi maka yang e, eh, lafat apa yang dia katakan dia katakan secara sadar. Non nah, dia tidak istihdor. Istihdor di sini orang Jawa ya, terjemah Jawanya tadi. Ini bahasa Jawanya tidak ngeh Eh, tidak ngeh kalau itu kalimat cerai. Fahada itu Maka ini marah jenis yang ketiga ini Terdapat padanya perselisihan para ulama Apakah talak yang diucapkan ketika itu sah atau tidak sah Dan sesaat tidak memutuskannya ya tidak uh, menyimpulkan gimana uh, pendapat beliau di uh, marah yang tengah-tengah bukan awal marah namun juga belum puncak marah tahu ngomong apa namun tidak tahu uh, apa makna dibalik uh, omongan tersebut Wakat istadalah ba'dun nas sebagian orang berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki sifat marah. Kalau mereka beralasan bahasanya jika manusia dilarang untuk marah maka ini menunjukkan bahasanya marah itu sifat yang tercela, mamkutah, sifat yang dibenci. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah bersifat dengan sifat yang dibenci pendelaan ini kurang tepat. Wadhalika li'ana hunaka sifatun karena ada sejumlah sifat yang itu tercela untuk manusia dan tidak tercela untuk Allah Azza wa Jalla di antaranya sifat sombong. Karena sifat sombong untuk manusia tercela, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat seberat darah berupa seberat semut kecil berupa kesombongan. Ini kalau untuk manusia tidak boleh punya sifat sombong. Namun Allah punya sifat sombong. Likhilafi berbeda dengan sifat sombong untuk Allah Azza wa Jalla maka sifat sombong faya lahu maka itu satu sifat yang valid ada pada Allah terdapat dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah Azza wa Jalla berfirman kesombongan adalah ridaku ya, ridak itu adalah pakaian atasan yang dipakai oleh laki-laki saat kondisi saat ihram wa adhoma sedangkan keagungan adalah izarku izar adalah pakaian bawahan yang dipakai oleh laki-laki dalam kondisi ihram. Siapa yang merebut salah satu dari keduanya, aku lemparkan dia ke dalam neraka. Jika ada orang yang atau ya, sebelumnya maka meskipun ini babnya bab eh, eh bab akidah ya pembahasan pembahasan akidah tentang eh, nama dan sifat Allah namun eh, eh, sesaat menampilkan kepada kita eh, ya, sikap kalem dalam dalam pembahasan akidah sekalipun. Ya, sehingga pendalilan yang salah yang cenderung sesat itu beliau komentari dengan wafihad al istidlal li nadarun. Ya, pendalilan semacam ini kurang tepat. Hmm ya, tidak kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang uh, ya tetap kalem lah bahasanya kurang tepat itu maka ya di bab akidah sekalipun ketika kita bahas penyimpangan dalam masalah akidah ya tidak harus bahasanya bahasa ya, bahasa-bahasa yang wah ya. ya. Ya, beliau tidak mengatakan ini pemahaman yang sesat misalnya di sini ya. Ini pemahaman yang sesat, enggak, enggak menggunakan bahasa demikian, tapi menggunakan bahasa ya ini ini uh, beralasan yang tidak tepat. in kail jika ada orang yang mengatakan senyap marah adalah mendidihnya darah jantung untuk mencegah perkara yang menyakitinya. Dan Allah tersucikan dari hal ini maka jawaban kami ini adalah sebagian dari jenis marah manusia. Dan ini tidaklah bersifat general pada semua orang yang punya, pada semua makhluk yang punya sifat marah. Fakulayan maka mendidihnya darah di jantung. Inama huwa atharun hanyalah salah satu dari dampak marah di sebagian kondisi. Dalilnya kita jumpai ada marah namun tidak ada badannya mendidihnya darah jantung. Orangnya marah namun dia ya tidak meledak-ledak. Tapi dia marah. Dia tetap kalem gitu tapi marah itu. Nah, maka tidak mesti meledak-ledak. Iya, marah dengan bentuk meledak-ledak itu sebagian marah saja tidak semua marah. Waqat warada terdapat dalam hadis bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan marah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Allah, aku memohon kepadamu kalimat al-haq fi ridha wal ghadab. Ya, tetap berkata yang benar, berkata yang jernih saat emosi, saat senang firida wal ghadab dan saat emosi dan marah. Maka di antara uh, di antara sifat yang mulia, keadaan yang terpuji adalah ini, ini, pikiran tetap dingin meskipun telinganya marah gitu ya. Namun ini, pikiran tetap dingin sehingga meskipun marah, ucapannya tetap ucapan yang hasil pertimbangan. Hasil ditimbang-timbang, baru kemudian diucapkan meskipun kondisi marah. Nah, inilah uh, ini kondisi yang kondisi yang terpuji. Dan itu yang menjadi doa Nabi dan permintaan Nabi kepada Allah Azza wa Jal. Dan kondisi semacam ini di, dimiliki oleh orang yang bagus akalnya. As'aluka kalimat al-haq firidha wal ghodab. Dan aku memohon kepadamu perkataan yang objektif, perkataan yang benar, perkataan yang tepat, ya, bukan perkataan yang eh, apa, eh, perkataan emosional, namun perkataan itu tetap perkataan yang ditimbang-timbang, hasil pertimbangan yang mendalam, baik pada saat senang ataupun pada saat marah. Banyak orang itu kalimatul haknya firido saja. Iya, kalau orang itu orang yang akalnya tidak ini iya, bagus, ini, iya, itu ini, ketika dia lagi kondisi normal, kondisi senang, nah itu eh, itulah aslinya gitu, itu aslinya. Namun kalau marah, ini, maka yang keluar itu hiperbola, ini, perkataan yang tidak ditimbang matang-matang yang nanti disesali setelah marahnya selesai. Nah ini keadaan yang ya, yang tidak diharapkan. Ya, maka keadaan yang bagus adalah ya, kalimatul hak tidak hanya indah ridho namun juga indah khotob. Bisa tetap ngomong yang benar, ngomong yang tepat meskipun kondisinya kondisi marah. Saya pernah jumpai ada seorang istri yang uh, ada seorang istri yang konsultasi dan menceritakan bahasanya dia merasa tidak diperhatikan oleh suaminya. tidak diperhatikan oleh suaminya, kemudian anaknya dalam kondisi sakit dan seterusnya, dia jengkel sama suaminya. Dia jengkel sama suaminya dan suaminya itu ikut istrinya, tinggal di rumah istrinya. Maka dia usir saat marah dia usir istri, suaminya. Hmm. Nah suaminya merasa diusir kemudian ya kemas-kemas dan pergi kendan. Setelah kemudian suaminya pergi ah, dia konsultasi. Suami saya kok pergi saat ini. Suami saya kok pergi. Ini suami saya kok pergi gitu. Ini. Saat marah dia usir sana pergi kamu minggat sana. Ah, setelah suaminya minggat pergi, ah, ini, istrinya bingung kemudian konsultasi suami saya kok pergi ya. Lah kenapa kok pergi? Tadi saya, saya usir. Lah ya sudah. <laughs> Ngomong tadi diusir ya terus pergi ya. Ya sudah jawabannya. Gimana lagi? Ya maksud saya itu dia ya tolonglah perhatian, care gitu nggak nggak kemudian cuek ini, ini saya jengkel, saya usir. Ya, nah, tapi setelah itu tapi kok pergi. <laughs> itu namanya bukan ini mungkin contoh kalimat yang ini, enggak, bukan kalimat yang hak indal ghadab ini. Kalau memang sudah memang memang serius mau diusir ya sudah jangan disesali kalau kemudian suaminya pergi gitu. Nah, oleh karena itu maka kalimatul hak yang dari dawal ghotob itu dimiliki oleh orang yang betul-betul berakal. Dalam bahasa Indonesia, ya, pikiran tetap dingin meskipun hati itu panas. Nah, itu e, namanya dari hadis Nabi kalimatul hak Firito wal khotob. Jadi mikirnya, uh, ucapannya tetap dipikir dengan kepala yang dingin. Meskipun hatinya itu marah. Dan satu hal yang uh, ama, satu hal yang patut di, di antara hal yang menyebabkan cekcok rumah tangga perselisihan di rumah tangga pertengkaran itu karena laki-laki dan perempuan itu karakternya berbeda. Laki-laki itu dohiri ya madhabnya. Madhabnya itu dohiri. Ketika istrinya kemudian mengatakan, sana kamu pergi. Minggat sana. Ah, ya sudah. Oh, saya disuruh pergi, ya sudah saya pergi. Itu laki-laki itu umumnya madhabnya dohiri gitu ya. Madhab fikihnya boleh jadi syafi'i. Ya, kan? eh, Boleh jadi madhab fikihnya hambali. Tapi madhab emosinya itu dohiri gitu ya. Sedangkan perempuan itu madhab madhab ahlu takwil. Gitu kan. madhabnya madhab ahlu takwil. Ya seperti kasus kasus nyata yang tadi saya ceritakan. Pergi kamu gitu. Minggat gue gitu. Itu artinya tolong perhatikan aku <laughs> gitu kan. Tolong perhatikan aku. Tolong peduli denganku. Jangan cuek seperti itu, itu artinya gitu. Tapi tapi teksnya enggak minggat kue gitu kan. Teksnya itu minggat kue. Maknanya jangan cuek. Kerlah nah, padaku. Nah, perhatikan diriku. Nah, saya ini repot, ini anak lagi sakit. Kamu kok cuek? Ah gitu. Jadi eh, sehingga terjadi ini dan keributan ini gara-gara lain madhab ini. Madhab emosinya beda. Ini madhabnya dohiri ketemu dengan madhab alu takwil. Gitu kan. Laki-laki bludaya ya yang ngomongnya kayak gitu diusir saya pergi. Masa hina saya jadi laki-laki diusir tetap di situ. <laughs> Saya merasa terhina sebagai laki-laki. Sudah diusir-usir, masih angkem di situ. Ah, di mana lelaki saya? Kita, gitu. Ya sudah pergi. Padahal maunya perempuan, maunya istri, tolong takwil perkataan saya gitu loh. Sebagian perempuan itu ketika marah sama suaminya misalnya mengatakan, aku benci kamu. Ah, tapi artinya cintailah aku. <laughs> Jauh sekali. Aku benci kamu. Eh, tapi itu artinya makna yang dia inginkan sama si perempuan tuh bukan itu gitu. Maunya itu maknanya cintailah diriku. Ini susah ini. Ini, ini susah ini. Dan ini yang jadi akar keributan banyak rumah tangga. Ini belum eh, belum kemudian eh, punya titik temu memadukan dua aliran ini gitu. Aliran dohiriyah ditemukan dengan mutaawilah gitu kan. Ini, ini maunya ini laki-laki maunya memaknainya secara letter perempuan maunya dimaknai secara takwil. Gitu. Ini perlu kemudian ya, perlu kemudian deal-deal kesepakatan. Ini maunya titik temunya kita pakai madam mana ini? Ya, yang dipakai dalam rumah ini itu yang mana gitu? Nah, kemudian Eh, dan maka itu kunci kunci kunci kemudian ya, kunci kemudian untuk meminimalisir keributan di rumah tangga kuncinya itu adalah kemudian eh, adanya kemudian kesepakatan yang bukan hanya lisan namun dipraktekkan gimana dalam masalah memaknai kondisi emosi. Hmm. Ya, selanjutnya wajah afil hadis terdapat dalam hadis dari Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan, aku mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aku ingin menghafalnya. Uridu hifdahu itu titiknya keliru ya. Fanahat di Quraisyun. Orang-orang Quraisy lantas melarangku. Dan mereka eh, mengatakan dan beralasan Atak tubuh kula syai'in tasma'uhu Apakah engkau mencatat segala sesuatu yang engkau dengar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia. Yatakalamu fil ghadabi wa ridha. Yang berbicara saat marah, saat emosi dan saat senang. Hmm. Jadi ini ini ilmu psikologinya orang Quraisy bahasanya manusia itu ngomong berbicara dan Nabi manusia manusia itu berbicara saat marah dan saat senang dan berbicaranya saat marah berbeda dengan ya, dengan saat dia senang yang memang asli diinginkan oleh seseorang itu ketika dia senang nah ketika dia marah itu perkataannya pada dasarnya tidak bisa di jangan dimaknai seperti itu Jangan dimaknai apa adanya. Karena omongan orang marah, omongan orang emosi. Akhirnya beliau, ya juga ya, demikian ya. Memang orang marah itu nanti apa yang dia omongkan saat marah itu sebenarnya bukan sesuatu yang dia inginkan dan dia maksudkan. Akhirnya faamsak tu anil kitabi. Maka aku berhenti me, untuk mencatat. Setelah itu aku uh, eh, tu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'auma'a bi usbu'ihi. Lantas Nabi berisarat dengan uh, dengan jarinya salah satu jarinya misalnya jari telunjuknya beliau arahkan ke mulutnya ila fihi. Beliau arahkan ke mulutnya kemudian Nabi mengatakan uktub catatlah falladhi fawalladhi nafsi bihadihi demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya ma yakhuju minhu tidak ada yang keluar dari mulutku ilal haq kecuali benar dengan bahasa yang lain eh, permohonan Nabi untuk memiliki kalimatul haq firidawal ridha itu Allah kabulkan sehingga sama saja bagi kalau untuk Nabi sama saja ye, ye, ucapan ketika marah dan ketika tidak marah itu sama saja. Ya memang itu semua adalah ucapan yang perkataannya memang dimaksudkan. Perkataannya memang diinginkan. Adapun umumnya banyak orang atau umumnya banyak orang itulah orang yang kualitas akalnya tidak bagus ucapannya ketika marah itu jangan diartikan apa adanya ini, ini ucapan orang emosi belum tentu seperti itu yang dimaksudkan jadi perlu dikosekkan dulu di eh, tadi pas marah ngomong begini itu memang demer dem benar memang demikian mau demikian ataukah tidak itu umumnya banyak orang demikian keadaannya perkataan dia ketika marah jangan langsung diterima namun perlu dikoscekkan terlebih dahulu ini tadi pas marah punya lima kalimat kalimat ini itu memang iya seperti itu maunya kalimat yang kedua betul seperti itu maunya dan demikian seterusnya adapun orang yang ada akalnya akal yang bagus ini, maka ini, ini, maka ada pada dirinya kalimatul hak firidho wal khotob ketika marah semua kalimat yang dia ucapkan memang sudah dia pertimbangkan dan itulah yang memang dia inginkan Kemudian fami suludalika aidan dan semisal hal tersebut juga adalah marah jika karena Allah Azza wa Jalla dan tidak ada padanya melampaui batas-batasan syariat, maka itu marah yang dipuji dan pelakunya tidak dicela. Maka isi kandungan hadis ini bahasanya syariat ini mengajarkan bi ahsanil akhlaki, akhlak yang terbaik, akhlak yang paling sempurna. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan eh, bimbingan untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang hina dan wakat sabata terdapat dalam e, hadis yang valid bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya akhlak beliau adalah Al Quran. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-17 kalau musannifu rahimallahu taala an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha katabal ihsana ala kulli syai' Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan melakukan hal yang terbaik dalam segala sesuatu. Faida kotaltum jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara membunuh yang baik. Jika kalian menyembelih maka faasinu adabaha maka perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafrotahu ndaklah kalian tajamkan pisaunya wal yurih dzabihatahu dan hendaklah dia kondisikan nyaman hewan yang hendak dia sembelih. Ini oleh Muslim. Penjelasannya kalau syarih hafizallah ta'ala inallah katabal ihsana di kataba di sini maknanya bukan wajib namun yang dimaksudkan adalah al-masyru'iyah disyariatkan Inallah katabal ihsana ala kulli syai' Qil ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan syai' di sini adalah al-fa'il alladhi yuridu ayaf ala fi'lan. Orang yang ingin melakukan satu perbuatan. Wakil dan ada yang menjelaskan bi anal murad yang diinginkan adalah kulli syai' dalam segala sesuatu. Kemudian setelah itu Nabi saw alaihi wasallam membuat permisalan dan gambaran untuk al-ihsan, melakukan yang terbaik atau berbuat baik dan al-ihsan berbuat baik sebagaimana telah lewat hukum asal dari al-ihsan adalah nadab adalah dianjurkan walaisa ala sabilul wujub bukan wajib karena yang wajib adalah al adil berbuat yang adil adapun al-ihsan berbuat baik kepada pihak lain maka al-asl adalah an-nadab Wal yurih dhabihatahu lam nyaulam amar dan yang dimaksud eh, dengan membuat nyaman adzabiah hewan yang tidak disembelih adalah melewatkan pisau dengan cepat dan dengan kuat. Wakil dan ada yang menjelaskan dengan memberikan makanan dan apa yang eh, dan apa yang dia butuhkan dan makanan yang dia butuhkan uh, eh, bitak timil alaf dengan menyuguhkan pakan dan makanan yang dia butuhkan. Wakilah kayu dalika dan ada penjelasan yang lainnya. Di antara fawaid atau kandungan hadis ini bahasanya al-ihsan berbuat baik adalah di antara perkara yang disyariatkan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan al-ihsan di sini al-ihsan di sini takdimul khairi ilal ghair berbuat berbuat baik kepada pihak lain. Dan di sini disyariatkan membawakan contoh saat e, menyampaikan kaidah. Fa'ina makasihnya Nabi lam makalah tatkala Nabi menyampaikan kaidah. Inallah katabal ihsana ala kulli syai' ini kaidah. Wa fara'ahu ba'da dalika kemudian Nabi memberikan fara atau contoh setelah itu dengan mengatakan jika membunuh membunuhlah dengan baik. Fa'ahsinu al-kitlata maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maka dalam hadis ini terdapat dalalatun dalil bahasanya yang baris sepatutnya ketika memberikan contoh kaidah general adalah menyebutkan hukum eh, permasalahan yang kotan eh, kotan tu an adhan sami'in eh, ya, adhan benak atau pikiran asami'in orang yang mendengar itu itu nadda itu padanya eh, tasjid ya, nadda Eh, nadaya nad eh, nadaya nad artinya nafara wa syaroda ya. tanutu lekat tanutu an adhan terjemah bebasnya kalau nada eh, nutu tadi artinya lari lari dari pikiran kabur dari pikiran nah terjemah bebasnya tidak terbetik tidak terbetik pada benak pendengar. Maka sebutkan rincian permasalahan yang boleh jadi tidak terbetik dan terlintas dalam benak para pendengar dan penyimak. Kemudian ada sini dalil bahasanya disyariatkan membunuh dalam sebagian kondisi. Berdasarkan sabda Nabi, Ida kotal tum jika kalian membunuh. Dan ini tidak khusus untuk manusia bahkan sampai hewan. Akan tapi ulama membedakan antara membunuh dan menyembelih. Karena dalam hadis di, di sini Nabi membedakan dua eh, kosakata ini, membunuh dan menyembelih. Faqala ta'ifatun, lantas apa bedanya? Faqala ta'ifatun, pendapat pertama mengatakan bahasanya eh, yang namanya maktul adalah sesuatu yang tidak halal untuk dibunuh. Lain halnya dengan mazbu eh, yang disembelih artinya dia adalah halal atau itu tidaklah halal dikonsumsi bil dengan sebab dibunuh. Bedanya dengan mazbu maka dia jadi halal dengan disembelih. Pakat warata fi adati minan nusus terdapat dalam sejumlah nas mempersyaratkan penyembelihan yang terdapat dalam kasus ini yaitu mimbahi matil an'am. Ini adalah bahimatul an'am, bahimatul an'am itu unta, sapi atau kambing. Atau mimma yukalulah muhu. Yang memang dagingnya itu halal dimakan. Ya, beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain, hanya fakola ta'ifatun. Dan ini juga sebagaimana penjelasan saya Ibn ketika menjelaskan hadis ini. Bacanya ya, matbu itu untuk hewan yang halal dan yang dagingnya halal untuk dimakan. Dengan disembelih halal untuk dimakan. Sedangkan faida kotaltum itu untuk hewan-hewan yang eh, dagingnya tidak halal untuk dimakan. Wafihi kemudian dalam hadis ini dalil disyariatkannya bersegera dalam menyembelih hewan yang ingin disembelih. Demikian juga disyariatkan untuk cepat-cepat dalam menyiapkannya dan watartibi amrihi dan Eh, menata keadaannya. Sebagian ulama mengecualikan dalam masalah ini kisos. Karena kisos al asal hukum asalnya adalah uh, kitlatul qatili cara membunuh untuk pelaku pembunuhan itu sama dengan kitlatil maktuli cara membunuh untuk korbannya. Ini hukum asalnya. Wa min thamma maka dari sana qad la takunu tilka tariqatu boleh jadi jalan cara tersebut tidaklah mustahsana teranggap baik ala a'la darujatil istihsan dalam level uh, anggapan baik yang paling paling tinggi. Ya karena ada uh, ihsanul uh, kitlah cara menu yang baik maka hadis ini jadikan dalil disyariatkannya al-isra cepat dalam uh, eh, tejehis dalam kemudian menyiapkannya. setelah dia mati kemudian diapakan diapakan sudah siap dengan cepat. Namun dalam masalah ini eh, terdapat pembahasan tentang masalah kisos. Ya, hadis ini jadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan cara kisos itu hanya satu yaitu ya, dipenggal ya, dengan pedang, tebasan pedang. Ya, dengan tebasan pedang. Karena itulah uh, ihsanul kitlah. Cara membunuh yang paling baik itu tebasan pedang. Dan perlu diketahui dalam uh, dalam kisah ini tebasan pedang dalam kisos itu ada titiknya di leher ini. titiknya di leher ini tidak di semua bagian leher itu sasaran pedangnya. Ada uh, ada cekungan di leher. Di leher itu ada daerah cekung mana ya? Ada sisi cekungnya kosong itu. Hmm. Nah, bentuknya mungkin ini, ini kosong, cekung. Nah, itu pedang itu di sini. Ini ketentuannya. Dan jika dibunuh dengan cara kisah dengan dengan tebasan pedang di dan di sini itu nggak sakit orangnya. Orangnya nggak sakit. Itu di demikian. Pernah saya Eh, obrolkan dengan dokter saraf dan beliau mengiyakan. Ya, Sat, karena di situ tidak ada saraf. Hmm. Di situ tidak ada saraf. Saraf sakit di situ tidak ada di daerah itu. Di sini ada, di sini ada. Tapi di, di sini tidak ada. Dan ketentuan fikirnya di sini. Sehingga ya, itu dianggap sebagai ahsanul kitlah. Cara pembunuhan yang e, cara membunuh yang paling baik. Karena orangnya tidak merasa sakit. Kalau tebasannya di situ orang yang di dibunuh ini tidak tidak merasa sakit. Cuma kayaknya ngeri saja pakai pedang itu. Itu lebih sakit ditembak itu. Hukuman mati ditembak karena dia merasa sakit. Sedangkan tebasan e, pedang itu di daerah yang tidak ada saraf rasanya di situ. Hmm. Tugas Al-Gujo itu di situ, sasaran yang tidak boleh di posisi yang lainnya. Tidak di semua lekuan leher, enggak. Ada lekuan tertentu yang jadi tugasnya. Nah, maka uh, karena fa'asinul kitlah sebagian ulama fikih mengatakan semua kisos itu apapun dia cara dia membunuh korbannya nyetrum di kemudian apa ditenggelamkan atau apa gitu nah, atau dijerat dan sebagainya kisosnya adalah tebasan pedang karena itu adalah ya, melaksanakan perintah Nabi wa ita kotal tum fa'asinul kitlah Eh, ihsanul kitlah. Namun sebagian ulama yang lainnya mengatakan tidak. Bahasanya eh, kisos itu pengecualian dari hadis ini. Karena untuk kisos itu cara membunuhnya harus sama dengan cara dia membunuh korbannya. Ya, kalau dia bunuh korbannya dengan disetum pakai listrik, ya, maka nanti kisosnya orang itu disetum pakai listrik sampai mati. Kalau dia membunuh korbannya dengan cara dibakar, ya, ya, nanti dia dibunuh dengan cara dibakar. Ya, kalau dia membunuh korbannya dengan cara dijerat, maka dia dibunuh juga dengan cara dijerat. Nah, maka kalau pakai pendapat ini, pendapat yang kedua ini maka tadi dikatakan wa min thama qad la takunu tilka tariqatul mustahsanatan al a'la darajatil istihsan. Ya, boleh jadi cara nanti cara eksekusinya tidak dinilai bagus dengan level derajat dianggapan bagus dalam cara membunuh yang level yang paling tinggi. Kemudian ada fihi isi hadis ini adalah al-irsyad, bimbingan untuk membuat nyaman hewan yang tidak disembeli Ya, bentuknya yaitu pisaunya itu hendaknya pisau yang hadatan tajam. Min ajli dalam rangka yata makan memungkinkan untuk menyembeli hewan itu. Karena jika pisau itu tumpul, nggak memungkinkan untuk dipakai menyembelih. Pisau yang memungkinkan dipakai untuk menyembelih adalah pisau yang tajam. Ditambah e, bisa kemudian pisau itu dilewatkan di leher hewan pisau atin dengan cepat. Dan tidaklah diragukan bahasanya berbuat baik kepada hewan. Eh, fidhabihah yang hendak disembelih adalah perkara yang toyib, perkara yang bagus dan dinilai mustahsanun dinilai bagus. Kemudian hadis ini dalil larangan muslah. Larangan mutilasi. Indah qatlil asra. Ketika e, membunuh tawanan. Itu tawanan perang dan tawanan perang muslim adalah orang kafir. Ya, maka ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, Ye, iya, maka jika tawanannya bisa jadi boleh jadi tawanannya adalah e, perempuan dan anak-anak. Untuk perempuan dan anak-anak auto jadi Buddha. Hukumnya satu, jadikan Buddha. E, eh, sedangkan orang lelaki dewasanya itu ada beberapa opsi. Ini ada beberapa opsi ya, bisa kemudian dibebaskan, Ini bisa jadikan budak, bisa dibebaskan dan dibebaskan ini bisa dibebaskan bersyarat pakai tebusan atau bebas cuma-cuma dan bisa opsi di, di, dihabisi dibunuh hmm, itu ada beberapa dijadikan budak ditukar, dibebaskan secara cuma-cuma atau al-qatl, dibunuh. Nah, ketika uh, putusan yang diambil ini kebijakan panglima perang, keputusan yang diambil adalah al-qatl, maka dilarang muslah, dilarang mutilasi. Namun ya Misalnya dipotong dulu kakinya, orangnya masih hidup dipotong dulu kakinya. Atau kemudian eh, dicabuti dulu kukunya misalnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun orang kafir yang tadi hampir membunuh kita dalam peperangan, saja membunuh, ya, dan tidak boleh dan boleh jadi ketika tawanan muslim itu ditawan oleh orang kafir itu dimutilasi. dan ketika orang kafir itu jadi tawanan tidak boleh. Muslah, tidak boleh mutilasi. Ya, namun fa'asinul kitlah. Tidak langsung bunuh. Eh, tebasan dengan pedang yang itu tidak membuat sakit orang yang dibunuh. Kemudian adalah di sini terdapat dalil hukum asal membunuh orang lain adalah haram dan terlarang kecuali yang telah dikecualikan yang telah dibahas di hadis sebelumnya. Maka hadis ini jadikan dalil bahasa yang kisas, nama lain kisas adalah kaut, minal qatil dari pelaku pembunuhan, layakunu ila bisaifin, tidak boleh kisas itu kecuali dengan pedang. Tadi sudah saya ceritakan ya. Sebagaimana ini pendapat Abu Hanifah, Sufyan Thauri dan salah satu pendapat Imam Ahmad. Bacanya kuat. Ya, maka kisos itu nama lainnya kuat. Wal kaulusani pendapat yang kedua bahasanya pelaku pembunuhan itu pembunuhan sengaja itu nanti yuktalu diberi hukuman mati dengan semisal alat yang dia pakai untuk membunuh. Kalau alatnya adalah kabel listrik disetrum ya sama, pakai itu juga. Wafil hadis dalam hadis ini disyariatkan ihsanud dabahi. Menyembelih dengan baik terhadap hewan. Dengan cara Israel ijahas alaiha. Uh, Ijazah di sini apa dengan cepat untuk dibereskan gitu dalam tanda kutip dibereskan ya, maka eh, misalnya eh, memerangi memerangi orang kafir berbeda dengan memerangi muslim yang boleh diperangi. Ini sudah kita bahas e, di antara contoh-contoh muslim yang boleh diperangi. Misalnya perampok, misalnya burot. Itu ada ketentuan hukum yang berbeda. Di antara yang beda adalah nih, nih. kalau sama-sama terluka. Ya. Kalau orang kafir, ketika memerangi orang kafir, orangnya kabur, boleh dikejar. Tapi kalau memerangi pemberontak, memerangi khawarij, memerangi perampok, ya itu kalau dianya perampoknya itu lari tidak boleh dikejar. Ya. Nah, ketentuan yang lainnya adalah ketika uh, lawan dalam hal ini terkapar terluka. Maka kalau perang itu dengan orang kafir ya dibolehkan dan dibenarkan untuk ijazah Udah disekaliankan saja mati. Dia terkapar berdarah-darah, kalau dibiarkan dia bisa hidup. Udah disekaliankan dalam tanda kutip sekalian saja mati. Itu bahasa bahasa fikihnya ijaz. Ini udah terkapar, tergeletak, udah ijaz saja. Tapi kalau yang diperangi itu muslim, misalnya khawarij, misalnya pemberontak muslim atau oh, perampok muslim, ya. maka pihak yang memerangi tidak boleh ijaz. Ketika dia sakit, wajib ditolong malah, diobati. Tidak boleh ijazah. Jadi ijazah itu uh, dicepatkan matinya. Ya. Dicepatkan untuk ya, ya, diselesaikan itulah. Enggak nanggung gitu. Enggak nanggung. Dia cuma berdarah-darah sudahlah. Ya, dia cuma nanggung seperti itu kemudian dihabisi sekalian. Itu ijazah. Maka kalau nyembelih hewan, maka uh, disyariatkan untuk Israel ijahas, menyegerakan penyelesaiannya. Menyegerakan penyelesaiannya. Jangan, jangan cuma dibuat luka, jangan. Jangan cuma dibuat terluka, lehernya terluka saja, jangan. Tapi dia eh, cepat mati dengannya. Berarti tadi kosakata yang lewat tadi Eh, nggak pas tadi yang di halaman 128 di paragraf ketiga wa masoiyatu isra fi ini tajehisnya diterjemahkan seperti ini ijahas di halaman 129 Karena kalau di fikih ada istilah tajhizul janais itu di bab sholat jenazah maka segera kemudian dimakamkan, nggak kemudian berlama-lama, nggak uh, non segera dimandikan, kemudian setelah itu segera dimakamkan, uh, namanya menyegerakan tajehis. menyegerakan tajehis sehingga tajehis itu memandikan mayat, mengkafani, kemudian memakamkan, mensolatkannya dan memakamkannya. Empat empat hal tersebut namanya tajehis kalau di bab akamul janais. Nah tajahis yang diinginkan di sini adalah ijhas. Bukan tajahis seperti penyiapan uh, mayit di bab sholat jenazah. Kemudian di antara bentuk ihsan udhabahi adalah tidak menjadikan sebagian hewan nonton temannya yang lainnya, nonton temannya disembelih. Demikian juga bentuk ihsannya adalah tidak menyiksa hewan dengan bentuk uh, uh, al-idha menyakiti watak dan bentuk penyiksaan apapun. Misalnya dipukuli, diseret, dan seterusnya. Sebagaimana terdapat larangan berbuat buruk, menyakiti hewan dalam penyembelihan, Warada aidan asya mumathilatun minha. Maka ada juga aturan-aturan yang semisal dengannya. Maka di antara hal yang terlarang adalah sobul bahaim. Apa itu sobul bahaim? Wahia anta beka wakifatan dia berdiri menonton salah satu hewan yang yukhot yang diambil min baini aidiha di hadapannya fayuk talu lantas dibunuh. Dia me, dia menyaksikan kawannya uh, dibunuh itu di sini disebut dengan sabul bahai. Kemudian dalam hadis yang lain tentang perilaku baik kepada hewan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang punya nyawa yaitu hewan rorodon sebagai sasaran anak panah untuk latihan memanah." Artinya yarmuna ilaihi yang orang-orang itu melemparkan eh, panah ilaihi padanya fil munadalah dalam lomba memanah. Maka tidak boleh lomba memanah, sasarannya adalah hewan hidup. sasarannya hewan hidup, demikian juga mungkin lomba nembak. maka tidak boleh itu uh, uh, hewan dijadikan sebagai sasaran. Kemudian hadis yang ke-18 Qalan Musannif rahimallahu taala an Abi dharin dari Abu Dhar Jundub ibn Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul berpesan kepada dua sahabat ini dengan tiga kalimat itaqillah haitsu makunta bertakwalah engkau di mana saja engkau berada Ba'at bisayi'atal hasanata tamhuha Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek wa khaliqin nasa bi hasanin dan sikapilah semua manusia dengan akhlak mulia. Dilihatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan dalam sebagian naskah Tirmidzi di sebagian versinya hadisun hasan sahih. Kalau syarih hafizallah ta'ala dalam hadis ini minal fawaid, kandungan hadis ini perintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang dimaksud dengan takwa adalah seorang hamba menjadikan antara dia dengan adab Allah riqayatan tameng pelindung. Bentuknya adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Atau seorang hamba menjadikan antara dia dengan murka Allah tameng pelindung dalam bentuk melaksanakan perintah dan menjadi larangan. Ida takorohada jika ini telah jelas maka takwa yang diperintahkan dalam hadis ini Maka takwa yang diperintahkan dalam hadis ini jahat ala anwa'in. Terdapat beberapa bentuk takwa yang diperintahkan. Yang pertama, takwa kepada Allah. Contohnya hadis ini, itakilaha. Contoh yang lainnya firman Allah Ta'ala, wattakullaha alladhi ilahi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian itu semua akan dikumpulkan untuk menghadapnya. Kemudian yang kedua ada takwa neraka menjaga diri dari neraka Wattakun nara ini jaga diri kalian dari neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir yang ketiga ada perintah untuk itiqa menjaga diri melindungi diri pada hari kiamat Wattaku yauman Lindungi diri kalian dengan eh, satu hari di mana semua kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia lakukan selama di dunia wahum la lamun dan mereka tidak dizalimi. Itu ada tiga jenis takwa dalam Al-Quran. Takwa kepada Allah, takwa dalam artian menjaga diri dari neraka, kemudian takwa dalam pengertian menjaga diri dari kengerian hari kiamat. Tidaklah dilakukan bahasanya takwa itu memiliki buah yang besar, buah yang penting dan di antara buahnya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Artinya orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya masalah. Dan orang yang bertakwa itu ya, bisa saja dia punya masalah, namun Allah berikan kepadanya jalan keluar permasalahannya. Dan di antara jalan e, keluar permasalahan yang penting adalah sabar menghadapi masalah. yarzukhu dan Allah akan memberikan rizki padanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَقِلَهَا يُكَفِرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُؤْذِمْ لَهُ أَجْرًا Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tutupi e, dosa-dosa kecilnya dan Allah akan berbesar pahalanya. Kemudian dalam hadis ini takwa itu tidak khusus di tempat tertentu tanpa tempat yang lainnya. Namun takwa itu diperintahkan di semua tempat. Baik seorang itu berada di satu tempat yang dilihat oleh banyak orang atau fimalin di satu tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Artinya seorang itu tidaklah bertakwa kepada Allah fisiri wal alan. Ketika dia sendiri tiada ada siapa-siapa wal alan dan di tempat ada banyak orang. Maka bertakwa fil alan di tempat yang bisa diakses oleh banyak orang. Wa yu'adi ma yu'adihi ta'at. Dia lakukan ketaatan yang dia lakukan. Karena beribadah kepada Allah bukan karena ingin dilihat oleh makhluk. Kemudian hadis ini dalil bahasanya hukum asal hukum itu bersifat eh, general di semua negeri di, di semua tempat kecuali jika ada sebab tertentu dan alasan tertentu yang mengubah hukum syar'i. Amal aslu adapun hukum asalnya fa inna idza thabata hukum syar'iyyun fi makanin jika terdapat satu hukum syar'i di satu tempat maka itu berlaku di semua tempat. Kemudian dalam hadis ini terdapat perintah untuk melakukan amal kebajikan dan yang dimaksud dengan al-hasanat adalah al-qurbat wa ta'at. Karena kata-kata al-hasanah itu uh, artinya banyak. Hasanah bisa artinya pahala. Iya. Artinya bisa, artinya pahala. Iya. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah. Untuknya satu pahala. Kemudian kata-kata ahlasana sana itu terkadang artinya nikmat. Hmm. Kadang artinya nikmat. Eh, karena ada banyak kata, banyak makna untuk hasana, maka dijelaskan di sini. Eh, di sini ada perintah untuk melakukan hasana Dan yang dimaksud dengan hasana adalah al-qurbat, amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah wa ta'at dan amal-amal ketaatan. Kemudian isi hadis ini seorang hamba jika melakukan kejelekan maka disyariatkan baginya untuk melakukan amal kebajikan setelahnya agar Allah menghapus amal kejelekan tersebut dengan amal kebajikan alat tijaat ba'daha yang dia lakukan setelah itu. Dan dalil tentang hal ini juga ada pada firman Allah Ta'ala di surat Hud Innal hasanati yudhibna sayiat. Sehingga amal kebajikan itu bisa menghilangkan amal kejelekan. Dan hadis ini dalil bahasanya dosa itu ter, e, bisa dihapus. Bisa babi mayut bi'uha minal hasanat wal khairat disebabkan karena setelah melakukan kejelekan dia ikuti dengan melakukan kebaikan dan kebaikan. Wa dulu ala hadha dalil yang lain untuk hal ini adalah firman Allah Ta'ala intajdani bukaba iramatun hauna jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, nukafir angkum sayiatikum. Akan kami hapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian mutakholan karima di tempat masuk yang mulia itu surga. Mayoritas ulama menghamal memaknai firman uh, eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini Wat bisayatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapusnya. Perbuatan jelek yang dimaksudkan adalah as dosa kecil. Karena dosa besar tidak boleh tidak harus taubat. Adapun dosa kecil bisa dihapus bima yuf'alu ba'daha minat ta'at dengan ketaatan yang dilakukan setelahnya. Mereka para ulama mendalil hal tersebut dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa yang ada di antara keduanya, idajtam naba al-kabair. Ya, jika orang tersebut menjadi dosa besar, ya, fa kujida dalika, maka hal itu yaitu terhapusnya dosa, disyaratkan bistina bil kabair, dengan menjauhi dosa besar. Kemudian perlu diketahui bahasanya mereka para ulama juga menjelaskan wa'ad bisayatal hasanatan huha ada yang menjelaskannya dengan taubat. Ada yang menjelaskannya dengan amal. Kalau yang menjelaskan uh, al-hasanah itu adalah amal ketaatan, maka sayiahnya adalah dosa kecil. Tapi kalau al-hasanahnya itu taubat, maka sayahnya itu tidak hanya terbatas dosa kecil. Bisa dosa kecil, bisa dosa besar. Maka sebagian ulama menafsirkan hal sana dalam hadis ini dengan taubat. Dan tidak diragukan bahasanya taubat itu memiliki pengaruh yang besar. Dengan taubat Allah Azza wa Jalla menghapus dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wa inilah ghafarun sungguh aku adalah zat yang maha pengampun bagi siapa saja yang bertobat beriman beramal soleh sumah tada kemudian mendapatkan petunjuk yang dimaksud dengan ihtada eh, makna letak untuk ihtada mendapatkan petunjuk yang dimaksud dengan ihtada adalah istiqomah dalam amal kebajikan maka sungguh Allah Maha Pengampun bagi siapa yang bertobat, kemudian beriman, beramal soleh, thumah tada, kemudian dia istiqomah dalam amal soleh tersebut. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ya'mal su'an. Siapa yang melakukan kejelekan au yadlim nafsahu atau zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia meminta ampun kepada Allah maka dia akan jumpai Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan firman Allah Ta'ala, hanyalah taubat itu wajib Allah terima. Ya, yaitu Allah wajibkan dirinya untuk menerimanya. Untuk orang-orang yang melakukan amal kejelekan bijahalatin dalam keadaan dia tahu. Eh, jahalatin itu maknanya sengaja. itu mayatubuna min qarib. Kemudian dia segera bertobat. Dan yang dimaksud dengan segera adalah Eh, sebelum nyawa ada di tenggorokannya. Faulaika yatubullah alaihim maka mereka-mereka itu adalah orang yang Allah terima tobatnya. Maka manakala bertobat sebelum nyawa di tenggorokan itu yang itu makna min korib dan dia adalah orang yang melakukan kejelekan. Wa kana Allahu aliman hakima dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sedangkan sejumlah tabi'in dan ini dicocoki oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyata berpendapat bahasanya dosa besar bisa terhapus dengan melalui uh, perantaraan dosa kecil eh, dengan uh, dengan melalui amal kebajikan yang besar. Namun yang dimaksudkan adalah uh, amal kebajikan besar yang dilakukan setelahnya. Mereka beralasan untuk membenarkan pendapatnya bahasanya amal itu ditimbang di hadapan Allah di akhirat nanti. Nah pada saat itu yakunu hunaka muqabala. Maka akan ada perbandingan antara amal kebajikan dan amal kejelekan. Nanti ternyata amal kebajikannya lebih besar daripada amal eh, lebih berat daripada amal kejelekannya, maka orangnya langsung masuk surga dan amal kejelekannya dianggap hilang. Ya, maka ini berarti uh, perbedaan Ibnu Taimiyah dengan Jumhur itu jadinya ya, perbedaan yang uh, redaksional. Karena Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya amal kebajikan bisa menghapus dosa besar, itu maksudnya mukobalah di akhirat mukobalah di akhirat, penimbangan amal di akhirat. Ini kalau punya amal-amal kebaikan yang besar, ini, ini, ternyata dan itu lebih berat dibandingkan dosa-dosa besar yang dia miliki, maka dosa besar ini hilang. Ketika ini yang lebih berat, karena dia langsung masuk surga. Sedangkan jumhur yang membatasi uh, amal kejelekan yang bisa dihapus dengan amal kebajikan itu tidak harus menunggu proses penimbangan amal. Ya, di dunia sudah terhapus. Ya, di dunia sudah terhapus. Kalau berdasarkan penjelasan ini maka jadinya uh, perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan yang lafzi, redaksionalnya saja. Ini tidak betul-betul berbeda pendapat. Demikian yang kita baca di kesempatan kali ini wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.